Yang pertama ialah islahuddin. <coughs> Memperbaiki agama kaum muslimin. Yang kedua, islahud dunia. Memperbaiki keduniaan kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasin Din Islami di halaman yang ke-36 Beliau menyatakan al-mithalu sabi ashar. Contoh yang ke-17 yang menjelaskan tentang keindahan Islam ini anna hadhihi syari'ata ja'at bi islahid din wa islahid dunya bahwasanya syariat Islam ini datang dengan perbaikan agama dan perbaikan dunia. Wal jam'i baina maslahatir ruhi wal jasad mengumpulkan antara kemaslahatan rohani dan kemaslahatan jasmani. Wa hadzal aslu fil kitab was sunnah minhu syai'un katsir. Yahuthu Allah wa rasuluhu alal qiyami bil amrain prinsip ini prinsip ini di dalam Alkitab Sunnah sangat banyak Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan mengupayakan kedua-duanya perbaikan agama perbaikan dunia wa anna kulla wahidin huma mumittun lil akhar wa mu'inun alaih dan bahwasanya masing-masing dari kedua perkara tadi saling membantu yang lainnya perkara agama membantu perkara dunia perkara dunia membantu perkara agama penjabarannya beliau mengatakan wallahu subhanahu wa ta'ala خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه وأتر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم الله سبحانه وتعالى menciptakan makhluknya untuk beribadah kepada Allah untuk melaksanakan hak-hak Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rezeki kepada hamba-hambanya Allah menyebutkan sebab-sebab rezeki dengan beragam kepada mereka dan menyebutkan kepada mereka ragam cara untuk mencari maisha itu semuanya supaya hamba-hamba tadi beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengannya. Menjadikan itu semua sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya itu semua sebagai upaya untuk untuk dakhiliyah mereka dan kharijiyah mereka untuk melaksanakan perkara-perkara intern mereka dan perkara-perkara ekstern mereka. Walam yamur bitardiyatir ruhi wahdaha wa ihmal jasad. Islam tidak memerintahkan pemeluknya hanya untuk memberikan asupan gizi pada rohaninya saja dan menyia-nyiakan jasmaninya. Kama annahu naha anil istighali bil ladzati wasyahawat Sebagaimana pula Islam melarang kaum muslimin menyibukkan dirinya dengan kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat dunia melupakan sisi agamanya. Wa amara bitaqwiyatil wa amara bitaqwiyati masalihil qalbi war dan Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menguatkan maslahat-maslahat hati dan rohaninya. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala singkat namun padat yang menjelaskan bahwasanya Islam memperhatikan dua perkara. Memperhatikan islahuddin, perbaikan-perbaikan agama dan memperhatikan islahul islahud dunia, perbaikan-perbaikan dunia. Semuanya saling berkaitan. Dunia dicari untuk kepentingan agama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Juga di antara prinsip Islam yang juga menunjukkan tentang keindahan Islam ialah Islam memerintahkan segenap kaum muslimin untuk mengais rezeki untuk mencari ma'isyah dan menganjurkan kaum muslimin untuk memakan dari jerih payah dirinya pribadi. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang atyabul kasb usaha yang paling tayyib usaha yang paling bagus faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan amalur rajuli biyadih amal pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Demikian dikeluarkan At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Juga dikuatkan dengan hadis Rafi' Ibnu Khudayj radhiyallahu taala anhu. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyul kasbi atyab? Ya Rasulullah, usaha apa yang paling tayyib? Usaha apa yang paling bagus? Beliau mengatakan, amalur rajuli biyadih wa kullu bay'in mabrur amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik yang mabrur demikian diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya wa dalam Al-Kabir dan ini hadis menjadi hadis yang hasan atau sahih dikarenakan banyak jalur-jalurnya barakallahu fikum ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang usaha yang paling bagus. Di dalamnya ada hasungan, ada anjuran bagi setiap muslim untuk bekerja, mencari maisha, mengais rezeki. Apa yang dia cari, apa yang dia usahakan dengan jerih payah tangan sendiri, itu adalah hasil yang paling bagus, hasil yang paling baik. Ikhwan mencari maisha Mengais rezeki ini merupakan da'ful anbiya'i wal mursalin. Kebiasaan para anbiya wal mursalin. Ini merupakan amalnya para nabi dan para rasul. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya di Al-Furqan. <clears throat> Ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firmannya "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq <clears throat> yang artinya dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan para rasul melainkan sungguh mereka itu memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar <clears throat> disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat di atas. Kata beliau hadhil ayat aslun fi tanawuril asbab wa talabil ma'ash bitijarah wasina'ah wa ghairi dalik. Ayat ini merupakan dalil, merupakan asas, merupakan hujah yang menjelaskan tentang ikhtiar melakukan sebab-sebab mencari maisha, mencari rezeki, baik dengan perniagaan ataukah dengan uh, membuat sesuatu atau yang semisalnya. Perhatikan ayat di atas barakallahu fikum membicarakan tentang para anbiya wal mursalin. belum menukil keterangan para ulama maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala wa yamshuna fil aswaq para rasul tadi berjalan di pasar-pasar ai yattajirun wa yahtarifun mereka berniaga dan mereka berprofesi mencari pekerjaan mengais rezeki barakallahu fikum ini para anbiya wal mursalin <clears throat> tidak ada seorang nabi pun tidak ada seorang rasul pun melainkan mereka memakan yang halal dan mereka berniaga mengais rezeki disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Dawud alaihi salatu wassalam la yakulu illa min amal yadihi dahulu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam beliau tidak makan kecuali dari hasil tangan pribadi jerih payahnya pribadi juga disebutkan dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Zakaria alaihi salatu wassalam najjara dulu Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam seorang najjar seorang tukang Nah, dan dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita menganjurkan kita untuk mengais rezeki, mencari usaha yang halal. Dan itu lebih baik, lebih afdal daripada kita mengemis. Beliau mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min ayyas ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ahu sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar seikat dia dia angkat di punggungnya dia pikul di atas punggungnya itu lebih baik bagi dia daripada dia meminta-minta mengemis kepada orang entah dikasih entah ditolak juga dalam Sahih Bukhari dari Miqdam bin Ma'di Karib Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amaliyatih wa inna nabiyallah Dawud kana yakulu min amali yadih. Yang artinya tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan yang lebih baik dibandingkan dia makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Allah Dawud, alaihi salatu wassalam dulu beliau, beliau memakan dari hasil jerih payah tangan beliau pribadi. Nama ikhwan. Ini semuanya ayat wa hadis yang begitu jelas begitu gamblang menerangkan kepada kita bahwasanya Islam menganjurkan Islam memerintahkan segenap kaum muslimin untuk mencari usaha untuk mencari maisha, untuk mengais rezeki. Barakallahu Disebutkan itu merupakan kebiasaan para anbiya wal mursalin menunjukkan ini bukan amal yang ringan, bukan amal yang sepele, bukan pekerjaan yang rendah dan hina, tapi pekerjaan yang sangat mulia. Sebab yang melakukannya adalah orang-orang mulia, apalagi dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam riwayat-riwayat yang tadi kita baca. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi ini dalam rangka untuk mencari rezekinya Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firmannya setelah memerintahkan kaum muslimin untuk bergegas menghadiri salatul jumu'ah dan meninggalkan perniagaan ketika dikumandangkan azan Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Dan apabila telah selesai salat Jumat itu, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah dari fadilah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Walaupun jumhur ulama menyatakan ini perintah adalah amru ibahah, perintah yang sifatnya mubah. Barakallahu fikum. Ini dalam nasul Quran. Maka dalam Islam tidak ada istilah pengangguran. Dalam Islam tidak ada istilah malas-malasan. Tidak ada seorang muslim pun yang beriman Kemudian dia sebagai seorang pengangguran Atau sebagai seorang yang pemalas Tidak punya niatan dan kesungguh-sungguhan Untuk mengais rezeki Allah Azza wa Jal Bahkan dalam Islam Dikecam Dikecam Dicela Dengan sejelek-jeleknya Tindakan mengemis Meminta-minta Mengemis Barakallahu fikum. Itu dalam sekian banyak ayat, eh, dalam sekian banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim barakallahu fikum terutama seorang muslim yang mengerti sunnah yang berupaya mengkaji mempelajari sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, kita harus menjadi yang terdepan dalam melaksanakan prinsip yang mulia ini barakallahu fikum menjadi yang terdepan di dalam bab mengais rezeki, dalam bab talabul ma'isyah, mencari yang namanya ma'isyah. Barakallahu fikum. Ikhwan sebelum kita membahas tentang tema kita yaitu mencari keberkahan dalam mengais rezeki. Itu yang dikejar oleh seorang muslim, seorang sunni Sebelumnya perlu kita utarakan di sini barakallahu fikum. Ba'dul usul wal qawaid. Sebagian prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam terkait dengan babul ma'isyah wal iktisab yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dalam bab talabul ma'isyah. Yang pertama, al-aslul awal yang pertama ialah al-aslu fil iktisab al-ibahah. Hukum asal hukum asal iktisab mencari usaha. Hukum asal yang namanya sebuah usaha itu adalah mubah. Hukum asal sebuah usaha adalah mubah, adalah halal. Usaha apapun yang kalian cari, yang kalian lakukan, itu hukum asalnya adalah mubah, halal, sampai ada dalil yang menyatakan keharaman usaha tadi. Paham salah ya? Hukum asal sebuah usaha adalah mubah, adalah halal. Usaha apapun dalam bidang apapun kecuali ada nas dalil yang menyatakan keharaman usaha tadi. Dasarnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini menjadi menjadi pijakan yang mudah untuk dipijak. Zallalalakumul ard. Allah Azza wa Jal yang membuat bumi ini mudah gampang dipijak. Allah mengatakan setelah itu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih maka silakan kalian berjalan di atas seluruh permukaan bumi, wilayah-wilayah bumi, dan silakan kamu memakan dari rezeki-rezeki bumi. Wa ilaihi nusyur dan hanya kepada Allah kamu semuanya kembali. Syahidnya barakallahu fikum pada kalimat famshu fi manakibiha wa kulu Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya pada kalimat famshu fi manakibiha silakan kalian berjalan di seluruh permukaan bumi ai li talabir rizqi wal makasib untuk mengais rezeki dan mencari usaha. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan tantangannya di atas fasiru haitsu syi'tum min aqtariha wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha fi anwa'il makasibi wa tijarat yakni silahkan kamu safar silahkan bepergian di tempat manapun yang kamu suka dari wilayah-wilayah bumi silahkan kamu bolak-balik mondar-mandir pada iklim-iklimnya dan ujung-ujung bumi yakni dalam rangka untuk ragam usaha dan ragam perniagaan paham ya? maka ayat ini warahmatullahi wabarakatuh sangat tegas menerangkan kepada kita anjuran untuk mengais rezeki Lafatnya perintah namun jumhurul ulama jumhurul mufassirin menerangkan bahwasanya perintah di dalam ayat di atas adalah amru ibahah. Perintah yang mengandung makna mubah saja. Sehingga terjemahannya silahkan Silahkan kalian me, apa namanya berjalan safar mengarungi dunia ini seluruh permukaan bumi wilayah-wilayah bumi silahkan untuk mencari rakam usaha dan untuk mencari rez, eh, rakam yang namanya rezeki. Pada kata-kata famsyu, al-masyu di sini meliputi semua bentuk usaha-usaha yang mubah, usaha-usaha yang halal. Barakallahu fikum. Ini kaidah pertama yang antum harus pahami baik-baik. Hukum asal sebuah usaha adalah halal, mubah. Sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Di sini para ulama una barakallahu fikum ikhtilaf. Mereka berselisih usaha apa yang paling afdal, usaha apa yang paling aula, yang paling layak. Sebagian salaf mereka lebih mengutamakan az-zira'ah wal hirasah. Hah? Cocok tanam. Dengan berbagai macam bentuk cocok tanam yang ada. Hah? Tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, kalau di wilayah-wilayah Dieng, nanam kentang. Nah, ya. Di tempat yang lainnya bercocok tanam dengan ragam yang ada. Ada yang nanam padi, ada yang nanam Al-Muhim mereka lebih mengutamakan yang namanya az-zira'ah wal hirathah, bercocok tanam. Dikatakan yang paling afdal. Datang dari sebagian salaf. Sebagian mereka barakallahu fikum ada yang lebih mengutamakan al-bai' wasyira, jual beli, perniagaan, perdagangan ada lagi yang mengatakan lebih afdal adalah al-qiyam bis sinaati wal hiraf. Ha? memproduksi barang. Mem memproduksi barang, entah itu uh, mebel, entah itu apa begitu al-muhim mem memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh segenap kaum muslimin barakallahu fikum ada yang mengatakan ini ada yang mengatakan itu dan segala macamnya namun pendapat yang rajih disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar pada halaman yang ke-53 beliau mengatakan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam ihris ala ma yanfa'uk Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan mengerjakan perkara yang manfaat bagi kamu. Kata beliau, ini adalah al-fasil lin niza'. Hadal hadis huwa al-fasil lin niza'. Ini hadis yang memutuskan perselisihan di kalangan para ulama, yakni antum pilih yang paling bermanfaat untuk kamu. Kamu pilih usaha yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk dirimu. Nah, misalnya Tergantung masing-masing orang. Di Dieng cocoknya kentang. Hmm, kalau di Dieng tanam padi, hasilnya kurang memuaskan. Gitu ya. Maka yang cocok untuk Dieng kentang. Nah, gitu ya. Nah, di tempat saya banyak tambak, banyak empang ditanami padi yang nggak ada hasilnya akhirnya yang bagus adalah perikanan kan gitu ya di tempat saya banyak orang punya yang namanya rumah-rumah walet bagi mereka yang paling maslahat adalah nunggu waletnya ngiler kan gitu ya nah kata beliau rahimahullah menjelaskan kepada saya As-Sa'di wa nafi' min dzalika ma'lum annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Yang bermanfaat dari usaha-usaha ini perkara yang maklum itu berbeda-beda tergantung kondisi dan orangnya. Di antara kita ada yang cocok tanam itu lebih afdol untuk dirinya. Itu yang paling manfaat. Kerjakan. Di antara mereka ada yang jual beli cocok untuk dirinya. Lakukan. Ada lagi uh, sebagian pihak yang mau produksi barang itu lebih afdal bagi dia, lakukan. Sehingga kata beliau, fal afdal min dzalika wa ghairihi al anfa. Usaha yang paling afdal ialah yang paling bermanfaat, yang paling bermaslahat untuk masing-masing orang. Paham insyaallah ya? Ingat, hukum asal usaha adalah halalan mubah tayyib barakallahu fikum sampai ada nas dalil yang menyatakan keharaman usaha-usaha tadi barakallahu fikum ini ikhwan menunjukkan rahmatnya Allah azza wa jalla untuk hamba-hambanya dikasih lapangan usaha yang begitu luas seluas-luasnya juga menunjukkan kepada kita indahnya Islam ini di samping menghasung menganjurkan pemeluknya kaum muslimin untuk menjadi orang yang bukan pengangguran orang yang punya usaha mengais rezeki juga dibukakan pintu usaha seluas-luasnya dan diserahkan kepada masing-masing pihak usaha mana yang paling maslahat untuk dirinya luar biasa Amin insya ya. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan antum tidak boleh ya akhi usaha seperti itu hukumnya haram. Antum jangan bingung. Haram ya. Hah? Antum katakan dalilnya mana Anda mengatakan haram? Yang harus mendatangkan dalil pihak yang mengatakan haramnya tadi. Antum jangan bingung. Gak bisa. Antum dalilnya mana kok mengatakan ini halal? Hah? Kamu katakan dalil saya yang mengatakan ini halal adalah hukum asal sebuah usaha. Dalam Islam, hukum asal sebuah usaha adalah halal, mubah, tayyib sampai ada nas yang menunjukkan keharaman usaha tadi. Ini yang pertama ya, kan? Wadah insyaallah ya. Wadah. Kaidah yang kedua, Kaidah yang kedua ialah hukum asal al aslu fil kasbi annahu fardu kifayatin indal hajah. Hukum asal hukum asal bekerja hukum asal kita bekerja itu fardu kifayah ketika ada hajat. Hukum asal kita bekerja kalau tadi terkait dengan sebuah usaha, sekarang terkait dengan kita yang harus mengais rezeki. Hukum asal kita bekerja adalah fardu kifayah ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh sejumlah fokohak kita dan itulah yang disebutkan eh, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz yang ke-28 halaman 79 selahnya ketika beliau rahimahullah berbicara tentang hajat manusia terkait dengan usaha dan maisha. Belum menekaskan falihada qala ghairu wahidin min al fuqaha min ashab syafi'i wa Ahmad ibni Hanbal wa ghairihim ka bi hamid al-ghazali wa bil كأبي حامد الغزالي وبالفرج ابن الجوزي وغيرهم أن sina'at fardun ala al-kifayah oleh karena itulah Tidak cuma satu. Ini banyak dari kalangan para fuqaha, dari kalangan Syafi'iyah, pengikut madhab Syafi'i dan dari kalangan Hanabilah, pengikut madhab Ahmad ibn Hanbal dan yang selain mereka seperti Abu Hamid Al-Ghazali, seperti Abu Al-Faraj Ibn al jawzi dan selain mereka menyatakan inna hadhihi sina'at fardun al kifayah. Sesungguhnya Eh, sinaah sinaah tadi produksi produksi barang-barang ini hukumnya adalah fardu kifayah juga belum mengatakan di majmu' fatwa juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qad dzakara ta'ifatun min al-ulama min ashabina wa ghairihim anna usul as-sina'at kal fallaha fardun 'ala al-kifayah sejumlah ulama sejumlah ulama dari kalangan teman-teman kami Al-Hanabilah dan selain mereka menyebutkan bahwasanya dasar-dasar asas-asas sinaat ini produksi barang-barang semacam ini adalah hukumnya fardu kifayah wa tahqiq kata beliau innaha farbun indal hajati ilaiha dan yang tahqiq, yang benar, sesungguhnya dia dihukumi fardu ketika ada hajat kepada barang-barang tadi. Wa amma ma'a imkanil istighnai anha fala wajib. Adapun kalau tidak memerlukan barang-barang tadi, maka tidak dihukumi wajib. Indah kalamu rahimahullah. Ininya ikhwan terkait dengan uh, memproduksi sebuah barang atau yang berkaitan dengan usaha-usaha orang ini semuanya dikatakan oleh beliau rahimahullah taala hukum asalnya fardu kifayah ketika ada hajat. Begitu harus bagian pihak yang melakukannya, mengupayakannya, membuatnya dan cukup untuk memenuhi hajatnya kaum muslimin maka yang lain gugur kewajibannya. Namun ketika tidak ada seorang pun yang membuat barang tadi kecuali dia dalam keadaan umat manusia memerlukan barang-barang tersebut maka wajib atas dirinya untuk membuat barang tersebut maka di sini ada keterangan berikutnya yang namanya mengais rezeki terutama membuat sebuah barang yang diperlukan kaum muslimin ini hukumnya berubah menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Ini yang paling penting untuk memperhatikan para itu Tayyib, mengais rezeki, mencari maisha, ini akan menjadi hukumnya akan menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Terutama yang terkait dengan membuat atau membuat barang-barang yang diperlukan oleh kaum muslimin. Yang pertama, keadaan yang pertama yang membuat dia menjadi fardu ain ialah inda hajatihi ilal infaqi ala nasih ketika dia perlu dia punya hajat untuk membelanjakan atau untuk menafkahi dirinya sendiri ketika dia pribadi memiliki hajat kepentingan untuk menafkahi kebutuhan dia pribadi. Dia harus mengurusi pribadinya. Dia harus e, menafkahi dirinya pribadi dan membutuhkan yang namanya biaya ketika dia memerlukan memiliki hajat terkait dengan biaya tadi maka menjadi fardu ain atas dirinya untuk mengais sebuah rezeki menjadi maisha untuk menafkahi dirinya pribadi untuk mencukupi kebutuhan dia pribadi yang kedua ialah man alaihi nafaqatuh min walidain wa zaujah wa aulad Tayyib ketika dia harus ketika dia harus menafkahi orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti kedua orang tua seperti istri atau para istri atau anak-anak kita Ketika kita harus menafkahi kedua orang tua kita, menafkahi anak istri kita, menafkahi orang-orang lain yang kita tanggung, maka menjadi fardu ain atas kita untuk mencari maisha. Untuk dua poin di atas, dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ithma ayyudayya man yaqut cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanannya barakallahu fikum dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung makanannya atau kebutuhan primernya. Di sini ada ancaman bagi siapa saja barakallahu fikum yang menyia-nyiakan mereka semua. Mafhumnya ada perintah untuk mencukupi kebutuhan mereka dan itu dengan cara talabul ma'isyah mengais yang namanya rezeki. Barakallahu fikum. Ini yang umum pada segenap kaum muslimin wal muslimah di muka bumi ini untuk hajatnya pribadi mencukupi kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung maka barakallahu fikum menjadi fardu ah menjadi fardu ain atas masing-masing kita untuk mengais rezeki tapi ketika tidak ada hajat, tidak ada hajat sama sekali barakallahu fikum untuk menafkahi kita pribadi, untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi kedua orang tua, maka yang namanya mencari usaha itu hukumnya fardu kifayah. Orang lain nyari sudah cukup. Yang penting tercapai di dunia ini yang namanya usaha, yang namanya talabul maisha. Apa mungkin yang namanya seorang itu barakallahu fikum tidak punya hajat, tidak punya kepentingan dan keperluan untuk mencukupi dia pribadi dan anak-anaknya. Apakah mungkin ya, Ikhwan? Hah? Ya mungkin-mungkin saja. Kenapa tidak? kenapa nggak mungkin? Misalkan dia mendapatkan warisan orang tuanya. Warisannya banyak, hartanya melimpah. Iya. Akhirnya hewan. Hartanya melimpah, artinya dia nggak perlu usaha juga bisa makan bisa minum. Hmm, ada yang mengatakan harta orang tuanya cukup untuk tujuh turunan. e, saking banyaknya. Kala itu dia nggak diwajibkan untuk tolabul maisha. Kenapa? Sudah sudah ada semuanya. Ah, ya? Nggak ada hajat untuk mengais rezeki. Kebutuhan pribadi tercukupi anaknya tercukupi, para istri tercukupi. Saya mengatakan para eh, yang banyak pun cukup, apalagi cuma satu kan gitu ya. Maka nggak lagi kewajiban barakallahu fikum. Tapi ketika kita ada hajat yang mengharuskan kita harus menafkahi diri pribadi, harus menafkahi orang yang kita tanggung, maka wajib atas kita untuk mengais rezeki. Paham ya? Halo Evan. Misal nih kita ini masya Allah orangnya luar biasa Allah kasih kemudahan barakallahu fikum dalam mengais rezeki satu kali transaksi ah, bling dikira Evan itu untungnya puluhan juta cukup untuk makan setahun misal boleh nggak bagi kita untuk kemudian lah saya nggak usah mencari rezeki lagi Ustadz cukup untuk makan setahun nanti tahun depan saya akan cari rezeki yang lain apakah boleh jawabannya jawabannya boleh dikarenakan hajat pribadi terpenuhi hajat orang yang dia tanggung terpenuhi kalau mau seperti itu nah gitu ya kalau mau seperti itu umumnya umumnya lanjut atau tahun depan cari rezekinya Hah? jawabannya lanjut Ayah, itulah yang namanya watak dasar manusia. Senengnya ngumpul-ngumpul ben oke. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, tapi kalau kaum salaf terdahulu barakallahu fikum cukup. Begitu mereka mendapatkan yang namanya rezeki, cukup sudah. Hah? Waktunya untuk ibadah. Barakallahu fikum. Untuk beramal soleh. Harta yang ada ada kelebihannya, infak, sedekah, sudah. Begitu udah mulai habis lagi usaha lagi. Dapat banyak lagi, cukup ibadah lagi. Itu kaum salaf. Tidak mikiri yang namanya banyak-banyakan harta benda. Tapi boleh nggak ya? Boleh nggak ya diteruskan lagi mencari rezekinya ini? Sekali transaksi puluhan juta. Boleh nggak ya teruskan transaksinya ini? Lo kok diem? Lo kok diem? Boleh enggak ya? Hah? Dalam sebulan 10 kali transaksi. Sekali transaksi keuntungan dia puluhan juta. Dikalikan 10 menjadi ratusan juta. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Jawabannya hukum asalnya adalah boleh. Dikarenakan hukum asal sebuah usaha adalah halal kecuali apabila ada perkara-perkara yang menunjukkan keharaman dengan nafs syariat. Barakallahu Ini terkait dengan dua poin pertama. Ini semua terkait dengan uh, eh, keseharian kita semua ikhwan. Ada lagi poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang mengharuskan kita untuk mencari maisha Iyalah idha kana alaihi tainun wajib qada'uh au lazima alaihi kafarah. Yang ketiga, apabila dia punya hutang yang wajib ditunaikan, yang harus dia bayar, maka wajib bagi dia untuk mengais rezeki dalam rangka untuk hmm, melunasi hutang-hutangnya. Atau dia terkena kafarat. Kafaratnya terkait dengan masalah hutang, terkait dengan masalah harta benda. Maka dia harus mengais rezeki untuk membayar kafaratnya tadi. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Apa contoh kafarotnya Ivan? Misalkan dia membunuh seorang muslim dengan tanpa sengaja. Barakallahu fikum, maka dikasih eh, membunuh seorang muslim imma kisos ternyata ahli waris memaafkan dan cukup dengan diat saja. Dia harus membayar diat dikarenakan membunuh orang lain 100 ekor ontang Ping, ping. Hah? Dikalikan harga seekor unta kali 100. Berapa ya, Ikhwan? Hah? Itu harus dia bayar kepada yang pihak yang dia bunuh. Dia nggak punya fulus. Maka dia harus dan wajib untuk mencari rezeki dalam rangka untuk bayar kafaratnya tadi. Ini hukumnya fardu ain. Paham misalnya ya? Yang keempat <clears throat> Yang keempat ialah apabila kaum muslimin memerlukan produk-produk, barang-barang yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan nih, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya kecuali antum atau ada yang membuatnya, bisa membuatnya, tetapi dia tidak mau membuatnya. Apa bahasanya Evan? Mogok. Nah, tidak mau membuat barang-barang tadi. Nah, padahal kaum muslimin sangat-sangat memerlukan barang-barang tersebut untuk kepentingan sehari-hari mereka. Yang hanya mampu membuatnya antum, maka antum wajib fardu ain untuk membuat barang-barang tadi mengais rezeki dalam bentuk membuat barang-barang tadi dijual kepada kaum muslimin bahkan pemerintah diperbolehkan untuk memaksa ijbar memaksa orang-orang yang punya keahlian untuk membuat barang tadi untuk memenuhi target kebutuhan kaum muslimin yang ditunjuk pemerintah menjadi fardu ain atas dia untuk membuat barang tersebut barakallahu dan tergantung barang yang diperlukan. Paham insyaAllah ya? nama Ikhwan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-28 halaman 82 <clears throat> intaha ini kaidah yang kedua ya Pak difahami insyaallah taala kaidah yang ketiga Dan ini sangat penting untuk segenap kaum muslimin. Yaitu at-tafaqquh. At-tafaqquh fi kasbil halal wa fi infaqih. Kaidah yang ketiga ialah dia harus tafaqquh memahami ilmunya. Dia harus memahami ilmunya, bimbingan agama di dalam mengais rezeki dan di dalam membelanjakan hartanya. Harus pakai ilmu ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Dikarenakan babnya bab keduniaan, maka dia harus mempelajari hukum-hukum Islam, terkait dengan usaha dan maisyahnya tadi. Paham? Dalam fikih Islami itu semua dimasukkan dalam bab dalam bab ahkamul buyu' hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Di dalamnya bukan semata-mata perniagaan dan perdagangan, tapi juga dibahas yang berkaitan dengan masalah cocok tanam dan segala macam yang berkaitan dengan itu semuanya. Barakallahu Dasarnya keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama itu fardu atas setiap kaum muslimin. Jika Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama ini. Barakallahu fikum. Juga secara khusus diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin khalifah yang kedua beliau menyatakan la yabi'u fi suqina لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين Tidak boleh jual beli di pasar kami, pasar kami kaum muslimin kecuali orang-orang yang telah memahami perkara agamanya. Ya, ini terkait dengan bab jual beli tadi. Yang sudah ngaji, terus ngerti hukum-hukum perniagaan, hukum-hukum dalam mencari maisha, silakan. Yang belum tidak boleh jual beli di pasarnya kami. Barakallah. Ini disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Uwaimir. Beliau mengatakan, "Min ar-rajul al muslim min fiqhi ar al muslim istislahuhu ma'isyatah termasuk fikih kedalaman ilmu seorang muslim dia akan mengupayakan ma'isyahnya itu salihah dia akan mengupayakan usahanya itu soleh baik caranya bagaimana supaya baik ya harus ya harus tafakuh Fiddin harus mengkaji bimbingan agama terkait dengan usaha dia tadi. Ini akar disebutkan oleh uh, Imam Waki Ibn Jarrah dalam bukunya Kitab Zuhud dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia wa isnaduhu hasan. <clears throat> Ada wadih dari akar akar sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun keterangan para ulama ditegaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihkam fi al Ahkam belum mengatakan kalimat sangat tegas ya Ikhwan. Beliau mengatakan fardun ala kulli zimalin malin ta'allumu hukmi ma yalzamuhu min zakah wajib fardu atas tiap-tiap orang yang memiliki harta benda mempelajari hukum-hukum yang harus dia pahami dari bab zakat. Mempelajari hukum-hukum yang harus dia tahu dalam bab zakat. Sebab yang punya harta terkena zakat. Maka dia harus tahu hukum-hukum seputar zakat. Thumma فرض ala tujar wa kulli man غلته تعلم أحكام البيوع wa ma yahillu minha wa ma yahrum. Kemudian kata beliau, fardu juga wajib atas para pedagang, para pengusaha dan setiap orang yang menjual barang-barangnya untuk mempelajari hukum-hukum buyu, hukum-hukum jual beli. Mana yang halal, mana yang haram. Wow, Itu tujuannya ya, pak. Supaya dia tahu ini ma'isyah yang halal. Ini ma'isyah yang haram. Ini akad transaksi yang halal. Ini transaksi yang haram. Dia bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Dari usahanya tadi. Itu supaya dia mendapatkan keberkahan rezeki. Dengan rezeki yang halal. Ini kewajiban setiap muslim. Ketika dia maju dalam bab usaha wajib untuk mempelajari ini semua. Dan itu hukumnya fardu ain, mengkaji secara global ilmu-ilmu tentang apa yang dia perlukan dalam usahanya. Jangan jadi pengusaha besar, sukses, baru terus baru belajar. Apa Ustaz saya mau tanya? Ngadet. ini bagus sih punya keinginan untuk bertanya. Tapi yo ya telat. Mestinya itu kan al-ilmu qabla al qauli wal-amal. Kan gitu ya? Belajar dulu, ilmu dulu sebelum berbuat dan berkata. Sebelum jadi pengusaha harus mengerti dulu ilmu usaha. Kan gitu ya? Baik terkait dengan hukum-hukum agamanya atau ilmu-ilmu strategi dia mencari dan mengais rezekinya. Hakata ikhwan. Gimana usaha telanjur ini? Ya, ya Pak ya? Sudah telanjur Ustaz. ya, karena kebutuhan itu kan tiap hari Ustaz. Jadi langsung usaha Ustaz. Nah baru ngerti ilmunya sekarang. Ya sudah, sambil jalan. Lebih bersemangat untuk mengkaji, mempelajari ahkamul buyu hukum-hukum jual beli barakallahu fikum supaya kita tahu mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang tidak dan jujur ketika boleh alhamdulillah ketika tidak boleh harus ditinggalkan jangan uh, gimana saat kalau seandainya kalau seandainya soalnya soalnya ini dan itu uh, ini dari semua yang ada ini yang satu ini yang paling besar income-nya Ustaz Eh, ini kalau seandainya saya keluar daripadanya Ustaz. Waduh, saya belum siap jadi orang miskin Ustaz. Allah Ustaz. Nah demikian. Harus siap. Muslim jujur. Boleh lakukan. Tidak boleh. Maka dia usahakan. Tinggalkan. Ganti. Solusinya dengan perkara-perkara yang mubah. Di sini ada klasifikasi. Aksamun nas fil iqdami al kasb kaum muslimin secara khusus di dalam mengais rezeki itu diklasifikasi terutama terkait dengan bab halal dan haram yang pertama ini perlu saya saya bawakan supaya antum terobati diri yang pertama ialah ayya'lama anna hadhihi al-hirfata muharramah dia sudah tahu, dia ngerti usahanya, profesinya itu haram secara agama. Wa ma'ahadha yukdimu alihah Tidak peduli, maju terus. Yang semacam ini khawatirkan barakallahu Allah tidak memperdulikan dia di tempat mana, di lembah mana dia akan hancur binasa. La yubali, la yubali lahu bihi fi ayyuwadin halak. Allah nggak pedulikan dia di lembah mana dia akan binasa nanti. Ini orang yang paling jelek, orang yang paling hina dan akan binasa barakallahu fikum. Sudah ngerti itu usaha haram, lanjut. Allahul musta'an. Yang kedua, seorang muslim yang maju melaksanakan sebuah usaha profesi tapi dia nggak ngerti boleh enggak ya? Boleh, enggak bolehnya? Dia enggak mengerti. Tapi dia enggak ngambil pusing, tahu enggak tahu enggak ambil pusing. Kalaupun dia tahu itu hukumnya haram, dia tidak langsung meninggalkannya. Ingat, ketika dia tahu itu perkara yang haram, dia tidak langsung meninggalkannya. Dikatakan oleh para ulama, tipe tipe yang kedua ini para kalafikum, hadza jahil mughaffal barakallahu fikum mu'arridun nafsahu li'uqubatillah orang semacam ini orang jahil orang yang lalai dan dia memaparkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. dia maju ke sebuah usaha nggak ngerti boleh nggak boleh, Terus pokoknya usaha. Hah? Kalaupun haram nantilah gampang. Allah mesti Hati-hati ya Pak. Yang ketiga, ini lebih detail lagi ya Pak. Dia bersungguh-sungguh untuk mengetahui usaha ini, hukum usaha ini. Ya taharra liya'lam. Dia berupaya maksimal sungguh-sungguh untuk mengilmui usaha dia tadi. Ketika usaha itu haram, tinggalkan sama dia haram la tapi ketika ada sebuah profesi, sebuah usaha yang diikhtilafkan para ulama, ada ulama yang mengatakan halal, ada ulama yang mengatakan haram. Dia terjang, mumpung ikhtilaf. Itu bahasanya ya. Mumpung ikhtilaf ulama belum sepakat mengharamkannya Hah? maju aja lanjut gitu. Barakallahu ini orang yang menerjang perkara syubhat yang belum jelas apakah itu halal ataukah itu haram namanya syubhat Rasul mengatakan innal halala bayin yang halal jelas wa innal harama bayin yang haram jelas wa bainahuma umur mustabihat. Antara keduanya ada yang subhat. Ini subhat. Tidak peduli dia. Lanjut. Mumpung belum ada kesepakatan haram. Mumpung diikhtilafkan para ulama. Allah itu. Maka dia termasuk orang yang terjerembab dalam perkara syubhat. barakallahu fikum. Barang siapa yang melaksanakan perkara syubhat maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram dia tidak membersihkan agamanya dan membersihkan harga dirinya dari itu semuanya Allahul musta'an ini semuanya ikhwan kurang bagus pertama paling jelek yang berikutnya lebih ringan yang ketiga mendingan ya ikhwan dan yang paling bagus ialah dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengilmui usaha dia tadi Ketika harap tinggalkan. Ketika syubhat tinggalkan. Sedikit pun tidak mendekat kepada perkara-perkara syubhat. Ketika ternyata mubah, alhamdulillah dia lakukan. Apalagi usahanya termasuk yang syar'i lebih semangat untuk melakukannya. Inilah orang-orang yang terbaik Muslim yang betul-betul memperhatikan keadaan dirinya dan yang betul-betul memperhatikan keberkahan keberkahan rezeki yang dia upayakan yang dia raih. Barakallahu fikum. Ini ya ikhwan sebagian kawaid Ifhamuha jayidan. Dan yang terpenting yang paling terakhir tadi ya ikhwan. Yang paling terakhir kita harus mengilmui terlebih dahulu apa yang akan kita upayakan dari usaha-usaha tadi. Ilmu secara syar'i. I. Tidak harus mengetahui semua agama. Tidak. Terkait dengan apa yang kita lakukan tadi. Dalam bab usaha harus tahu ini usahanya gimana. Halal atau haram. baraklah itu, Itu e, itu cukup. Dan lebih afdal lagi ketika kita mengkaji semua bimbingan-bimbingan agama. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. Setelah kita mengetahui ini semuanya prolognya, mukadimahnya, segala macamnya. Saatnya kita masuk kepada pembahasan inti kita. meraih keberkahan dalam mengais rezeki. Barakallahu Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya rezeki kita itu barokah? Prinsip Islam wal muslimin prinsipnya salafun salihin ialah yang penting rezekinya barokah. Banyak dengan barokah alhamdulillah. Sedikit barokah alhamdulillah. Banyak nggak barokah haram ndak mau nerima. Apalagi sedikit ndak barokah lagi. Moh tidak ditoleh sama sekali sehingga yang terpenting ya ikhwan barakatul rizq keberkahan rezeki dan usaha kita inilah yang nanti akan berkaitan langsung dengan bab agama kita bab keimanan kita kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam jam 11 lebih 25 lanjut apa sudah saya tanya anunya beliau. Sekarang dulu apa lanjut? Hah? Yakin? Masya Allah. Ya sudah. Nang panitia minta skoros ya. Ya lumayan. Enggak berhenti ya Ivan. Di skoros dulu. Nah, kita stop dulu. Istirahat. Barakallahu Diteruskan langsung ba'da sholat zuhur. Jeh. Langsung. Barakallahu fikum. Kita bahas inti pembahasan kita terkait dengan asbab barakati rezek, sebab-sebab berkahnya rezeki insyaallah taala.